Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan masuki sifat yang baru untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita lewati Nah, sifat yang sebelumnya Allah taala turun ke mana? Ke langit dunia. Kapan turunnya? Sepertiga malam terakhir. Memberikan berapa jaminan kemarin? Tiga jaminan. Pertama, Satu dulu, pertama. Enggak usah urut. Berdoa dikabulkan. Kedua. Apa? Yang kedua apa? Bertaubat, istighfar ya, minta ampunan diampuni. Ketiga. Antum. Hah? Meminta diberi. Paham ya? Tiga jaminan. Sekarang masuk pembahasan baru. Sifat Allah Subhanahu wa taala halaman 72 perhatikan baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah muwafaquddin wa qauluhu Ya'jabu rabbuka minasyabi laisat lahu sebuah. Masya Allah. Allah Ta'ala merasa heran. Merasa kagum dengan seorang pemuda yang dia tidak punya hasrat. Tidak punya apa? Kecondongan kepada syahwat. Sabar maksudnya dia. Bisa apa? Mengkondisikan keadaannya. Inilah termasuk ciri-ciri orang yang apa? Yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin mansibin faqala inni akhafullah. Masya Allah. Seorang lelaki eh, diajak berzina oleh seorang perempuan. Bukan perempuan sembarangan ini. Perempuan yang cantik dan juga apa? punya kedudukan. Biasanya kalau laki-laki yang masa yang ngajak itu banyak, tapi ini perempuan yang ngajak berzina. Tapi laki-lakinya apa? Sabarnya luar biasa dia. Masya Allah dia cuma mengatakan ini Allah. Sesungguhnya aku takut berotak, Taala. Enggak mau dia. Padahal perempuannya disifati dengan apa? Zatu jamalin mansibin. Punya kedudukan dan punya paras yang cantik. Keturunan bangsawan, berdarah merah, bermata biru misalkan. Contoh aja nih ya. Nah barakallahu fiikum. Tapi dia masya Allah kuatnya luar biasa, sabar dia. Ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT. Nah, ini Allah taala merasa kagum terhadap seorang pemuda yang dia tidak punya kecondongan kepada syahwat. Maksudnya bukan berarti orangnya enggak normal. Dia sabar. Paham ya? Sabar Nah barakallahu fikum sehingga dia kuat menahan dirinya. Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan asbahullah Hadza fihi isbatul ajab lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ada penetapan sifat ajab, sifat kagum atau heran bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang kagum, terkagum-kagum, heran itu kalau apa? Kalau ada, ini kan untuk manusia ya. Kalau ada sesuatu yang keluar dari kebiasaan, ya enggak? Eh? jadi orang kagum itu karena melihat sesuatu, melihat orang yang keluar dari kebiasaan. Baru datang ke pondok satu pekan dah hafal Al-Qur'an. Sudah hafal saya Muslim. Sudah hafal saya Bukhari karena orang yang kagum ini gak tahu dulu dia belajar di mana. Ternyata dia sudah pernah belajar 5 tahun di pondok sana misalkan. Barulah setelah nampak sebabnya, hilanglah kagumnya. Oleh karena itu muncul kaidah apa? Idza dhahara sabat batulal ajab Idza dhahara as-sabab batula al-ajab. Kalau nampak sebabnya, hilanglah rasa kagum. Antum terkagum-kagum, merasa keheran-heranan karena apa? Gak tahu sebabnya. Si Masya Allah ya, baru satu pekan hafal Al-Qur'an. Hafal Sahih Bukhari. Ternyata dulu pernah mondok lima tahun. Paham ya? Bahkan pernah ke luar negeri misalkan. mau dari luar negeri sana ya, di Yaman misalkan. Setelah tahu sebabnya, jadi kagum enggak antum? Enggak jadi. Paham ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala sifat kagumnya beda dengan sifat kagum yang ada pada makhluk. Nah, harus kita yakini itu. Kita lihat wa annahu ya'jab lisyab, bahwasanya Allah taala kagum terhadap seorang pemuda yakni yuhibbu hadzal syai' jalla wa ala wa yu'jibuhu. Maksudnya Allah taala mencintai sesuatu tersebut dan Allah taala nah maksudnya apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala merasa kagum dengan orang tadi. Nah, seorang pemuda tapi masih apa? Dia kuat untuk menahan hawa nafsunya. Nah, kalau mengkondisikan syahwatnya. Masya Allah. Kita lihat. Wal ajab huwa khuruj syai' 'anil ma'luf, ya kan? Ajab itu yang namanya kagum, heran, itu keluarnya sesuatu dari kebiasaan. Biasanya orang heran, kagum karena apa? Melihat sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Ya enggak? Dilihat Masya Allah, biasanya orang itu ngangkat batu sebesar itu enggak kuat, oh ini kuat ya. Kagum dia, masya Allah. Ternyata apa? Nah, ternyata orang itu terlatih gitu ya. Yang satunya belum terlatih sehingga batu dia bisa terangkat. Kalau tahu sebabnya nggak kagum dia. Tapi ke awal mula badannya badannya pendek, kecil, hitam, tapi apa ngangkat batu besar kuat dia. Masya Allah kagum. Kagum itu karena apa? Karena ada sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Hadzal ladzi yusabbib al Azab Inilah yang membuat apa? Yang menyebabkan muncul rasa kagum. Muncul rasa kagum oleh karena itu datang dalam dalil. Ini perlu diingat-ingat. Kalau melihat sesuatu yang antum kagum terhadapnya, jangan bilang wah wah wah wah, bagus sekali. Amin. ya? Tapi apa? Ucapannya Allahumma barik. value barik lah atau value barik fi, doakan keberkahan. Karena khawatir kenapa? Ain kalau sampai diuji dengan ain bahaya. Paham ya? Naam. Jadi kalau idza ra'a ar-rajulu syai'an yu'jibuhu falyubarik lahu falyubarik fihi. Paham ya? Apabila ada seseorang melihat sesuatu yang dia kagum, anak kecil itu gemuk sekali ya. Hah? Gemuk sekali anak ini misalkan. Jangan gitu. Allah barik Masya Allah. Gemuk ya, semoga diberkahi gitu. Paham ya? Nah, didoakan keberkahan. Karena orang kadang lupa kan, ini terjadi bukan sembarangan, bukan Bukan kabar-kabar yang hoax itu bukan. Paham ya? Nah, di Yaman dulu terjadi. Eh, ada orang yang barakallahu fikum kalau tidak salah saat itu anak dapat kabar itu punya ternak ayam dia. Ayam potong. Wallah alam bagaimana kejadiannya, ada orang pakai mobil lewat itu. yang mungkin merasa kagum dengan ayam tadi itu ya. Begitu nggak lama kemudian akhirnya mati. Eh? Mati kemudian banyak yang Eh, sakit dan semisalnya kemungkinan besar kena ain. Jadi ain itu benar adanya. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam? Al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Jadi upayakan kalau nah barakallahu fikum antum melihat sesuatu yang kagum, subhanallah, masyaallah, barakallahu fik. Hah? Allahumma barik. Ingat-ingat ya, kadang orang kan terlupakan. Biasanya sudah terlanjur bagus sekali nih, wah. Nah gitu. Jadi upayakan dibiasakan dengan apa? Mendoakan keberkahan dari itu. Penting karena ain itu kita nggak tahu juga itu loh. Yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wallahu Yusuf bil ajab maka Allah taala disifati dengan kagum. Wal makhluq Yusuf bil ajab dan makhluk pun juga disifati dengan kagum. Ma'al farqi baina ajabain. persamaan perbedaan antara dua kagum. Kagumnya Allah taala beda dengan kagumnya makhluk. Paham ya? Orang terkagum-kagum, merasa heran, itu beda dengan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Wasabwah, apa itu sabwah? Hiya al-mail ila syahwat wal mustaladzat. Sabwah itu adalah apa? Kecenderungan, kecondongan kepada syahwat dan perkara-perkara yang lezat. Jadi ini pemuda ini Masya Allah itu loh. Mampu dan kuat mengkondisikan keadaan dia. Sehingga tidak eh, tidak tergiur, ya, tidak cenderung kepada syahwat dan juga tidak Nah, barangkala film tertarik dengan perkara-perkara yang lezat. Karena biasanya orang-orang itu kalau melihat sesuatu yang lezat, tertarik atau enggak biasanya? Tertarik. ini lezat ini. Ini tidak ini, Masya Allah. Kalau telah kagum gitu ya. Masya Allah. Nah, kita lihat. Lianna min adat syabit sababi kuwatis syababi wa kuwatis syahwafi annahu yamil ila syahwat. Penting ini. Dikarenakan kebiasaan pemuda disebabkan karena kekuatan kepemudaan dia tersebut dan kuatnya syahwat yang ada pada dirinya, dia cenderung dan condong kepada syahwat. Seringnya gitu. Ini berarti normal kan? Dalam artian normal secara globalnya seperti ini. Paham ya? Jarang sekali ada orang yang bisa menahan syahwatnya. Ini bisa gitu Sehingga apa ketika keluar dari kebiasaan kagumlah. Ya, manusia merasa kagum, tapi Allah Subhanahu wa taala kagumnya beda. Wa inal ghaflah dan seringnya mengarah pada al-ghaflah itu kelalaian. Nah, barakallahu fiik. Wallahu dan juga larinya kepada apa? Lahu, permainan, senda gurau, wa tamattu bi dunya dan bersenang-senang dengan dunia. Yang apalagi anak muda, sudah sudah masih muda, dia apa? pedagang sukses lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum senang-senang dengan dunia. Karena biasanya seperti jiwa seorang pemuda ya. Naam. Fa idza syabun ala khilafi hadzal ma'luf. Kalau datang ternyata apa? Apabila datang seorang pemuda yang berbeda ha? dengan apa? kebiasaan pemuda tersebut, kebiasaan pemuda yang ada, jadi menyelisih kebiasaan Wah, tarku tasabi ini penting dan meninggalkan kekanak-kanakan. Jadi upayakan ha? kalau sudah menginjak dewasa 13, 14, 15 kenalkan tinggalkan kekanak-kanakan. Paham ya? Eh? Berupaya melatih diri untuk apa? Untuk dewasa. Kedewasaan seseorang kadangkala bukan diukur dari usia, tapi diukur dari bagaimana dia menyikapi suatu perkara dan nah barakallahu fikum masalah. Itu kadangkala ke situ arahnya. Karena banyak orang yang usia tua masih kekanak-kanakan. Eh? masih suka mainan apa bentengan. Dah tua orangnya. Allah musta'an main kejar-kejaran, main kelereng, tua orangnya. Tapi kedewasaannya dalam hal tersebut seharusnya apa? Tidak demikian. Tarkut tasabi, meninggalkan apa? Naam kekanak-kanakan. Ewa. Wa tarkul mail ma'asyahwat. Orang tersebut masih muda, meninggalkan kekanak-kanakan. Dan juga meninggalkan kecenderungan kecondongan kepada syahwat. Berarti dia bisa mengkondisikan, nah barakallahu fikum dirinya, mengkondisikan keadaannya Wa aqbala ala ibadatillahi bisyababih dan dia justru justru dia apa? Nah peduli penuh untuk beribadah kepada Taala di masa mudanya. Nah ini. Jadi kalau seandainya di masa muda kok nggak digunakan untuk apa? Untuk mencari ilmu nanti rugi kalau sudah datang masa tuanya. Sampai-sampai disebutkan dalam pantun atau puisi, nah barakallahu fikum yang ketika masa mudanya dia tidak menggunakan untuk mencari ilmu dan tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, dia akan diuji dengan apa? kesengsaraan pahitnya kebodohan seumur hidup, sepanjang hidupnya. Eh? Nah, pantunnya siapa yang ingat? Ingat atau? Ingat atau? Ayo. Hah? Pemalamnya tuh. Antum hafal? Ayo. Ayo na'am barakallahu fikum. Jangan sebutkan dulu kan. Man lam yaduk murra ta'allum sa'atan tadarra'a al-jahli tul hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi takabbir alaihi arba'an wafatihi. Artinya apa? Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, maka dia akan ditimpa kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barang siapa di masa mudanya terluputkan untuk mencari ilmu takbir empat kali. Allahu Akbar berarti salat apa? Salat jenazah. Takbir empat kali karena sudah wafat orangnya. Paham ya? Jadi masa muda itu dimanfaatkan apalagi masih bujangan. Eh? Belum ada pikiran-pikiran yang bercabang. Bukan berarti yang sudah menikah kemudian malas-malasan bukan. Maksudnya apa? memberikan motivasi yang masih bujangan, yang masih muda-mudanya semangat gitu ya. Semangat dalam nambah barakallahu fikum belajar. Yang perlu dicatat dicatat seperti itu. Ha? Faedah yang perlu dihafal dihafal, apalagi masalah hafalan penting. Sekarang banyak dai-dai yang dikenal dengan apa? Dai medsos, media sosial, sosmed, sosial media. Paham ya? Itu banyak sekali. Jadi kalau pertanyaan semua dijawab sama dia, kalau ada internet Paham ya? Ada kuota, jawab semuanya. Ustaz, bagaimana hukumnya sih Ustaz? Langsung jawab qala Syekhul Islam, kepala qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Eh? Eh, dia apa? Mosteng kirim. Tapi kalau internetnya habis, kuotanya habis, habis pula ilmunya. Jangan dihafalkan Al-Qur'an, hafalkan As-Sunnah, hafalkan hadis. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Man hafizal hadis, qawiyat hujjatuh Barang siapa yang hafal hadis kuat argumennya. Jadi kalau antum nggak menghafal jangan. Sekarang banyak orang-orang di luar sana yang kelihatannya pinter Masya Allah kalau ada HP. Eh, HP Android, gepeng seperti ini ngeri. Eh, bukan promosi ya, ngeri. Nah, barakallahu fiikum. Ngerinya bagaimana? Kalau nggak bisa mengkondisikan, banyak orang-orang yang menyandarkan cuma yang penting ada Android katanya. Yang penting ada internet, selesai katanya. Syekh mereka siapa? Syekh mereka Syekh mereka Al-Allamah gogel katanya. Allah musta'an, hati-hati. Hati-hati ya. Dihafalkan Al-Qur'an, hafalkan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena kalau udah mati HP-nya, hilang atau habis kotanya, bingung dia. Jadi, ini sekedar apa? Selingan. Upayakan semaksimal mungkin ilmu tetap kita kejar, kita cari. Nah, yang masih bujangan semangat. Kemudian yang sudah menikah pun tidak kalah semangatnya. Karena ilmu ini sampai kapan mencari ilmu? Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Jangan ada harapan pikiran di benak antum kalau sudah sampai LC, MSC, eh, atau yang semisalnya berhenti nggak ada. Paham ya? Mau sampai LC, MSC, eh, MSG. Paham ya? Ah, <laughs> atau yang semisalnya enggak ada. Sampai meninggal dunia talabul ilmi minal mahbarah ilal mahbarah. Mencari ilmu itu mulai dari tinta dialirkan ke mencatat faedah sampai masuk ke mana? Kalau yang lahat kuburan. Itu mencari ilmu. Ewa, sampai meninggal dunia. Paham ya? Kalaupun sakit pun mampu belajar. Kalau nggak mampu istirahat. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum bukan memaksakan kehendak memaksakan diri tidak, tapi semuanya dikondisikan. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau Fahada Allah jalla wa li'annahu ajabun. Masya Allah. Maka di sini membuat Allah Taala kagum. Nah, keadaan seorang pemuda tadi itu dikarenakan apa? Mengagumkan. Nah, bedakan jangan-jangan ajbun ya. Kalau ajbun sama ajabun lain. Ajbun tulang ekor. Antum bacanya ajbun, ajabun. Paham ya? Nah, kalau ajbun tulang ekor. Tulisannya sama, ain, jim, ba, tapi bacanya beda. Kalau ajbun tulang ekor, kalau ajabun kagum atau merasa heran. Berikutnya, wa fil hadits akhir dalam hadis yang lain, anna as sab'ah alladhi yudhilluhumullahu fi dhillih yaumil qiyamah. Bahwasanya orang tersebut termasuk apa? Termasuk salah satu dari tujuh orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala dari kiamat kelak. Tujuh orang tersebut siapa? Di antaranya ini. Eh, di antaranya apa tadi? Rajulun da'athu imra'atun zatu jamalin wa mansibin faqala inni Allah. Seorang lelaki diajak berzina oleh seorang wanita yang berparas cantik, eh, punya kedudukan, tapi laki-laki tersebut mengatakan, ini Allah, Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enam siapa? Yang enam? Kan ada tujuh. Eh, siapa yang ingat? Yang enam siapa lagi? Pertama, al-imamu al-adil, seorang pemimpin yang jujur, yang adil, tidak mendolimi rakyatnya, amanah di, di dalam mengemban kepemimpinannya. Paham ya? Yang kedua, rajulun apa? Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya itu senantiasa terikat dengan masjid, kemana-mana dia mencari masjid untuk beribadah itu loh ya. Yang ketiga wasabun nasa fi ibadatillah. Yang ketiga seorang pemuda yang tumbuh, pemuda tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang atau lihat, anak-anak muda zaman sekarang di luar sana, naudzubillah, jangan pernah antum kepikir ikut mereka, jangan pernah. Sangat mengerikan. Eh, apalagi di persimpangan jalan, di rambu-rambu itu merah kuning hijau itu, paham ya? Sudah banyak anak-anak kecil menjadi manusia silver. Paham ya? Bayangkan itu. Warnanya kayak silver semuanya itu. Padahal masih muda itu loh. Mau ngapain itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga ada di pojok-pojokan pinggir-pinggir jalan itu wal billah anak-anak pang. bayangkan, paham ya? Masih muda-muda. Nah, walhamdulillah bersyukur barakallahu fikum antum sekalian berada di pondok pesantren. Diajarkan Al-Qur'an, diajarkan As-Sunnah. Paham ya? Nah, kalau keadaan seperti mereka bagaimana coba bayangkan? Masih muda. Nah, termasuk yang mendapatkan naungan nanti wasabun nasya'a ibadillah, Seorang pemuda yang tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa lagi? Warajulan. Rajulan tahabba fillah Istama alaih wa tafaraka alaih. Dua orang pemuda, dua orang lelaki, ini umum lelaki perempuan sama aja ya. Dua orang lelaki saling bersahabat. Saling mencintai. Tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersahabat, berteman, ingat-ingat jangan karena hartanya. Ini tak ingat ingat terus ini. Kalau bersahabat karena hartanya, hartanya habis, gak bersahabat lagi. Ini seringnya orang-orang tertimpa yang tertimpa seperti ini bukan hanya kalangan talabatul ilm, kalangan para dai pun kalau nggak sabar berbahaya. Ada muksinin yang suka ngasih uang. Akhirnya dia nggak mampu bicara al-haq karena khawatir uangnya dipotong. Ustaz, kalau bicara macam-macam Ustaz tolong bicara tahdir bulan ini dapur enggak merasa Ustaz. Kata musliminnya, Ustaznya diam seribu bahasa dia. Sumbat mulutnya dengan harta, dolar. Paham ya? Bukan rupiah, dolar Paham ya? Nah barakallahu fiikum hati-hati. Jangan pernah menyandarkan rezeki kepada seorang pun. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan al-haq walaupun sampai meninggal dunia. Membela Al-Qur'an Sunnah sampai kapan? Sampai meninggal dunia harga mati. Al-Qur'an Sunnah itu. Paham ya? Jangan pernah antum tersumbat mulutnya gara-gara muslimin. Suka ngasih uang nih. Anak berani bicara ini nanti kalau anak bicara sedikit masalah tahdir saja Eh? apalagi jika jamaah tablik anak takut. Karena pondok ini nyumbang dulu dia katanya. <laughs> Allah mustahil. Hati-hati. Sampaikan al-haq. Kalau dia memberinya karena Allah Subhanahu dia akan ngasih lagi. Tapi kalau dia memberinya karena tujuan yang lain, ketika antum menyampaikan al-haq, dia akan memutus. Sekali bicara hati-hati Ustaz. Nanti bulan ini dapurnya enggak keluar asapnya katanya. Ngancam dia. Kita katakan la tetap Anda sampaikan al-haq. Walaupun antum gak ngasih pun, dapur tetap apa keluar asap. Selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jangan pernah takut ya, sampaikan al-haq. Nah, kalaupun muslimin kita doakan semoga dapat hidayah. Caranya gitu. Karena muslimin itu ya ada yang sudah ngaji, ada yang belum ngaji. Kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Tapi kalau mulut kita tersumbat, hmm, diam seribu bahasa karena gara-gara fulus uang tadi itu jangan pernah. Jangan pernah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Pastikan rezeki dari tanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selingan karena kedepannya nanti mau tidak mau antum kan berdakwah gitu ya. Kita semuanya dituntut untuk berdakwah sehingga tahu jangan sampai mulut kita tersumbat diam seribu bahasa gara-gara uang atau bantuan dari muslimin jangan pernah sampaikan al-haq. Naam. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya. Kita lihat sini. Ada lagi yang tadi baru berapa tadi? Baru empat ya. Yang lima, warajulun angfaqo nafaqatan fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Seorang lelaki yang dia itu bersedekah berinfak tapi dengan cara apa? tersembunyi. Eh? Dengan cara nggak menampakkan. Orang nggak tahu Eh, kelihatannya orangnya tenang, santai, nggak pernah nggak pernah nyumbang, nggak pernah sedekah. Tapi dia yang bersedekah orang nggak ada yang tahu. Sampai tangan kirinya ini nggak tahu yang disedekahkan tangan kanannya. Padahal jaraknya dekat nggak? Dekat tangan kiri dan tangan kanan jaraknya dekat. Tapi karena benar-benar tersembunyinya orang tersebut ketika bersedekah, berinfak orang nggak ada yang tahu, dipermisalkan sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Eh, dia santai tenang. Setiap hari sholat ke masjid, Masya Allah. Ternyata dia diam-diam nyumbang masjid 2M. Tahu 2M atau? Hah? Tahu 2M? Tahu belum? Dijelaskan ini 2M tahu belum? Apa 2M? Antum tahu 2M? Antum? Apa 2M? 2 meter. Apa? 2 <laughs> miliar. Paham ya 2 miliar ini, enggak sembarangan. Nah, tapi enggak ada yang tahu. Masya Allah. Kemudian yang keenam, siapa yang keenam? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Orang yang berzikir kepada Ta'ala sendirian. Mungkin biasanya pertengahan malam, seperti malam terakhir, sampai mengeluarkan air mata. Sampai matanya berlinang keluar air mata, mengingat azab Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan apa? Naungan tersebut di suatu hari yang tidak tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, kata beliau, Syaban nasyafi datillah kita baca nanti. Eh, seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Taala ini yang dapat mendapatkan naungan. Wa kaunuhu kharajan turis syabab wa ghalabatus syahwah dan keadaan dia keluar dari apa? Dari Nabar barakallahu fikum perkembangan seorang pemuda, eh? dan juga dikuasai oleh syahwah wa alafal ibadah kemudian dia membangun dirinya untuk beribadah hadza syai'un ajib. Paham Jadi posisi dia pemuda, syahwatnya kuat tapi dia malah apa? Membangun diri untuk ibadah. Ini sesuatu yang bikin orang kagum. Wa dalilun ala quwwati imani. Dan ini dua dalilun ala quwwati ini dalil menunjukkan kuatnya iman tersebut, iman orang tersebut. Karena anna syaikhul kama anna syaikhul kabirus sin sebagaimana seorang orang tua, ada tua renta, lansia, lanjut usia. Idza hasalat minhu zallah. Kalau terjatuh darinya, terjadi padanya zallah, ketergelinciran, au hafwah atau kekeliruan, hadza mimma yustaghrab minhu. Ini termasuk perkara yang eh, dianggap apa asing. Paham ya? Orang tua terjatuh dalam apa? kekeliruan atau tergelincir. Li'annahu fi sinnin la yaliqu bihi al-mukhalafah. Karena dia berada di usia yang seharusnya enggak boleh apa? menyelisih. Biasanya kalau usia 40 tahun ke atas, ini contoh aja ya. Itu kalau dia megang prinsip itu kuat sekali. Sangat sulit untuk digoyahkan 40 tahun ke atas. Tapi ternyata kalau seandainya ada dia taruhlah pemimpin ahlu bidah wad dalal misalkan. Usia 40 tahun ke atas, sudah tua dia. Kok bisa kok mau tobat? kembali kepada jalan kebenaran kan bikin orang kagum gitu loh. Karena biasanya megang prinsip itu mulai kuat megang itu ketika 40 tahun ke atas biasanya. Mengatakan A ya A, sulit sekali untuk dibelokkan ke B gitu loh. Paham ya? Itu biasanya ya. Nah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wal mail ma'asyawat li kibar sinni dan sangat jarang sekali orang tua eh, cenderung condong ke syahwat dikarenakan tua tadi itu. Fawuquhu fil haram dalilun ala dha'fi imani. Maka jatuhnya seorang orang yang tua tadi itu kepada perkara yang haram dalil yang menunjukkan lemahnya iman. Oleh karena itu hukumannya bagaimana kalau orang berzina sudah tua atau sudah berkeluarga berzina di mana itu? Nah, barakallahu fi kita lihat. Wa li hadza ja'anna man alladziina la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Wa li hadza ja'anna minalladzina la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah la yazakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim asy-syekhuz Termasuk orang yang tidak diajak bicara Allah taala dari kiamat kelak dan Allah taala tidak akan mensucikan dia, memberikan tazkiyah dan Allah taala enggak mau melihat dia adalah siapa dan dia mendapatkan adanya pedih asy-syekhuz zani. Orang tua yang berzina. Tapi pendapat yang sahih, nah barakallahu fikum tidak harus orang tua masih muda pun kalau seandainya dia berzina, hukumannya tetap dirajam. Karena untuk rajam ini mengenai orang yang sudah apa? menikah kemudian berzina. Kalau masih gadis, masih perjaka kok berzina, hukumannya apa? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Setelah itu diapakan? Diasingkan selama setahun. Tapi kalau yang berzina udah berkeluarga, udah menikah, diapakan? Dirajam dirajam ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din wa akhwati fillah azza wa jalla au usaimit zanin. Apa usaimit itu? Orang yang sudah beruban rambutnya kemudian berzina. Usaimit. Ini tasghir dari apa? Dari asmat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena asmat tasghirnya usaimit. Jadi orang tua atau orang yang beruban rambutnya. Paham ya? Nah, mengubah uban itu boleh enggak hukumnya? Ubah warna. Boleh enggak? Kecuali warna hitam. Ghayyiru. Na barakallahu fikum hadzal syai' wa janibus sawad. Ubahlah uh, uban ini dengan warna yang lain dan jauhilah warna hitam. Paham ya? Tentunya warna-warna yang tidak ada keserupaan dengan orang-orang kufar atau orang-orang jahat yang intinya selain warna hitam. Nah, kalau misalkan mengubah misalkan jenggotnya kanan merah, kiri putih ya jangan. Paham ya? Karena dia apa? NKRI NKRI harga mati katanya. Akhirnya wah ini sudah berubah. Jenggot yang kanan merah, yang kiri putih, merah putih ya. Allah musta'an. Upayakan warna-warna yang kira-kira identiknya itu positif orang melihat itu loh. Nam ya? Nah, barakallahu fikum. Itu pun ketika sudah berubah, tapi kalau masih hitam ya enggak boleh diubah warnanya. Menyelisih sunnah. Nah, tak beli lagi di bawah itu ya. Wa usaimit tasghir asnad. Ini Usaimid fu'ail, Usaimid fu'ail, kan itu. Tasghirnya tiga timbangan. Fu'ailun Fu'ailun Fu'ailun tiga timbangan dalam musharaf ya. Wa hada tasghir tahqir dan tasghir sini tahqir itu menghinakan. Udah tua kok berzina itu loh. Paham ya? Itu dihinakan di situ. Wal asmat huwa al mukhtalit sawadu sya'rihi bi bayadis syaib. Artinya apa? Al-asmat itu maknanya adalah apa? Orang yang sudah bercampur warna hitam rambutnya dengan apa? Dengan warna putih uban tersebut. Fakana al-ma'lum fi mithli hadha annahu yuqbil al-ibadah. Karena biasanya kalau orang berudah beruban, sudah tua, itu kebiasaannya apa? Eh, perhatian penuh dengan ibadah biasanya. Fa idzan sarafa an ibadah inas syahwat, maka apabila orang tua yang beruban tersebut berpaling dari ibadah menuju syahwat kharaja an ma'luf Berarti dia keluar dari apa? Kebiasaan wasara dan buhu a'zam min dan bisyab. Menjadilah dosanya lebih besar daripada dosa pemuda. Ada sama sekarang. Semakin tua enggak semakin sadar. Paham ya? Semakin tua malah semakin menjadi-jadi. Paham ya? Semakin nakal, semakin ganas rambutnya diperang. Eh, warnanya pun apa? Macam-macam gitu ya. Kemudian tato. tato pohon beringin. Akarnya tumbuh di bawahnya. Allah mustahil. Ya, itu model-model seperti itu. Jadi ada sekarang ini yang model seperti itu ya. Semoga kita tidak termasuk yang demikian. Nah, Allah mustahil. Seharusnya semakin tua semakin sadar gitu loh ya, karena sudah mendekati kematian. Li'anna syaba tadfa'uhu quwwatus syahwah. Nah, dikarenakan pemuda itu eh, yang apa? Yang tadfa'uhu yang menahan dia itu kekuatan syahwatnya. Amma hadza falaysa fihi quwwatus syahwah. Adapun ini kekuatan syahwatnya sudah tua itu enggak ada. Ada sedikit. Berbeda dengan anak muda tadi, lakin li hubbihi lil ma'siyah, tapi karena cintanya dia terhadap kemaksiatan, wa ilfihi dan cintanya senangnya dia terhadap kemaksiatan malah ilaih akhir cenderung condong kepada kepada apa? syahwat tadi. Alhasil kesimpulannya ini perhatikan, anna hadzal haditsa fihi isbatul ajab lillahi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini di dalamnya ada pendalilan mengenai sifat ajab. Apa ajab tadi? Kagum. Paham ya? Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ya'jab min ba'di ibadihi, bahwasanya Allah taala kagum terhadap sebagian hambanya. Wa tu'jimul amal, dan yang bikin Allah taala kagum adalah amalan-amalan. Wal makhluk ya'jab, makhluk pun juga kagum. Qala ta'ala nabiyyi, Allah taala mengatakan terhadap nabinya, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Kalau seandainya bikin kamu kagum, maka seharusnya kagum dengan ucapan mereka. Aida kunna turaban aina la fi khalqin jadid. Kalau seandainya kita sudah menjadi tanah, apakah mungkin kita diciptakan dengan dengan menjadi makhluk yang baru? Mungkin enggak kira-kira? Hah? Mungkin enggak? Kita sudah menjadi tanah kemudian ciptakan makhluk yang baru, mungkin enggak kita dibikin dihidupkan kembali mungkin enggak? Mungkin karena ada tulang yang tidak hancur, yang kekal. Tulang apa? Tulang ekor. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ini delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan alias kekal sebutkan kursi ar ar arsh apa apa surga neraka ada empat lagi Telah rusuk. <laughs> ekor lima. Mana tiga lagi? Pena. lalu mahfud. Satu lagi. Ewa, ah. Antum. Apa? Yang keras enggak kedengeran? Ruh, Ewa nam, Ruh. Paham ya? delapan makhluk tersebut tidak mengalami apa? Tidak mengalami kepunahan. Terkumpul dalam pantun, sebutkan pantunnya. Naam, antum ulangi dengan suara yang keras. Naam itu delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Kita tutup yang terakhir. Wa wasafa nabiyahu bi annahu ya'jab. Allah Taala mensifati nabinya bahwasanya nabi itu juga kagum. Wa wasafa nafsahu bi hadzal hadits bi annahu ya'jab. Dan Allah Taala mensifati dirinya dalam hadis ini bahwasanya Allah Taala juga kagum. Ma'al farqi bainal ajabain. Bersamaan adanya perbedaan antara dua sifat kagum tersebut. Ajabul ajabul khaliq wa ajabul makhluk. Kagumnya pencipta dan kagumnya makhluk dua-duanya beda hakikatnya. Nasallahu alaihi wasallam wal alamin.